Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan izin dan taufiknya kembali kita bisa duduk di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tentang eh, ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kekuatan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Para pemirsa Radio TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku uh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam. Uh, pada pertemuan yang lalu <clears throat> kita uh, sudah memulai membahas dari bab yang pertama tentang muqaddimah kaedah fikih. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang uh, kaidah pengertian dari kaedah fikih apa itu e, eh, kaidah fikih. Kemudian juga kita membahas tentang apa faedah dari mempelajari ilmu ini. Faedahnya apa dari mempelajari ilmu kaidah-kaidah fikih ini. Kemudian juga kita membahas tentang e, sumber e, eh, kaidah fikih yang kita tahu bahwa sumber kaidah fikih ini di e, kita ambil dari beberapa e, hal ya Eh, sumber kaidah fikih ada yang ada yang diambil dari langsung nas teks Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian uh, ada yang diambil tidak secara langsung dari teks Al-Qur'an dan sunnah tetapi hasil dari teks Al-Qur'an dan sunnah. Ulama uh, para ulama kemudian merumuskan kaidah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah uh, dari istihad ulama. Ya, <clears throat> Kemudian kita pun pada pertemuan yang lalu membahas tentang hukum berhujah dengan kaidah fikih. Hukum berhujah dengan kaidah fikih yang kita sudah bahas e, bagaimana hukumnya. Tentunya hukumnya dikembalikan kepada e, sumber dari pengambilan e, eh, kaidah fikih. Apabila diambil dari apa namanya Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu merupakan hujah tentunya. Begitu juga dari jenis yang kedua dari Eh, teksnya tidak diambil secara langsung dari nas namun disusun oleh para ulama tetapi kandungannya atau maknanya itu berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah ya maka itu pun sebagai hujjah itu pun sebagai hujjah. Adapun yang ketiga, ya, apabila kaidah e, eh, fikih ini ya, tersusun berdasarkan istihad para ulama, maka e, dikembalikan kepada hukum asal dari kaidah tersebut. Ya. Baik, pada pertemuan yang mulia ini para pemirsa dan para pendengar dari Roja yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita uh, tentang masalah yang sangat penting ya bagi <clears throat> kita semua eh, tentang eh, sejarah singkat dari ilmu kaidah fikih ini agar kita tidak buta tentang sejarahnya ya agar kita memahami kaidah ini lebih uh, luas lagi ya baik uh, <clears throat> yang memiliki bukunya lihat halaman uh, eh, ke-6 dimulai dari halaman yang ke-6 ya jadi sejarah singkat dari ilmu kaidah fikih Beliau hafizahullah taala yakni penulis uh, Ustaz Sabik hafizahullah taala berkata bahwa uh, se se semua dari Eh, eh, ilmu-ilmu syar'i, yakni sejarah semua dari ilmu-ilmu syar'i itu dimulai sejak zaman dari Rasul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena zaman itu zaman dari turunnya wahyu, turunnya Al-Qur'an dan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dimulai sejak itu. Ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Islam, ilmu syar'i i ini dikembalikan sejarahnya dimulai sejak zaman beliau alaihi salatu wasalam ya sejak zaman turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan lewat eh, hadis-hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau yang mulia ya. Kemudian eh, kaidah fikih ini dimulai dengan adanya beberapa ayat kata beliau dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap oleh ulama sebagai sebuah kaidah ya, yang mencakup permasalahan fikih. Ya. Jadi ada nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai uh, e, kaidah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Kita lihat. Lafaznya pendek tapi mencakup makna yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini nas Quran, ya. Bisa dijadikan kaidah, ya. Dan kaidah ini sangat luas sekali. Mencakup di dalamnya semua jenis perdagangan ya, yang Allah halalkan. Kemudian juga ayat ini mencakup semua jenis riba yang diharamkan. Ya. Jadi semua jenis perdagangan masuk dalam kaidah ini. Ya, juga masuk dalam perdagangan yang di, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ya. Jadi kalimat uh, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 275, Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Jadi ini dengan kita memahami ayat yang mulia ini, kita akan tahu bahwa semua jenis transaksi jual beli halal. Ya, kecuali kalau ada nas-nas yang mengharamkannya. Kemudian juga kita tahu bahwa jenis-jenis riba haram. Lihat, ini sebuah kaidah yang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dimulai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian eh, seperti yang tadi dikatakan bahwa kaidah fikih ini juga bisa diambil dari eh, nas hadis. Ya, kemarin eh, kita ambil contoh la darara wala dirar misalkan. La darara wala dirar. Ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan, yang memudaratkan baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW dan mencakup semua permasalahan yang masuk ke dalam masalah ini dalam kaidah ini. Tidak boleh kita membuat bahaya apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Ya, dan e, bisa <clears throat> kita lihat ini kaidah masuk dalam banyak hal dalam masalah makanan, dalam masalah pergaulan, ya, dalam masalah muamalat dan e, yang lain-lain. Kemudian di sini dicontohkan di halaman yang ketujuh oleh penulis ya di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar artinya apa orang yang menuntut harus mempunyai bukti sedangkan yang mengingkari cukup cukup eh, bersumpah orang yang menuntut, orang yang menuduh, mengklaim sesuatu kepada seseorang itu harus punya apa? Bukti. Orang yang mengingkari cukup dengan bersumpah. Ya. Nah, ini juga kaidah. Kaidah untuk menghadapi semua permasalahan tuntutan. Ya. Masuk dalamnya tuduhan dan seterusnya. Ya. Di, e, eh, dan ini kaidah harus kita pahami. Kalau ada dua orang berseteru, eh? yang satu menuduh ya, yang dituduh yang menuduh harus bagaimana yang dituduh harus bagaimana seseorang A menuduh si B kan itu bukan hanya sekedar menuduh saja ya harus dia punya bukti-bukti karena janibnya dia atau eh, posisi dia posisi yang lemah karena apa al asal hukum asal manusia ini eh, hukum asal seseorang berlepas dari tuduhan Ketika seseorang menuduh kepada eh, orang lain, nah, dia lemah posisinya. Hendak, eh, untuk menguatkan posisi yang lemah ini, maka dia harus membawa bukti-bukti, ya, bukan hanya sekedar tuduhan, ya. Dan eh, posisi yang dituduh kuat, ya, sehingga dia bersumpah, ya. Nah, ini. Dan ini eh, pun akan kita bahas atau sebelumnya saya pernah bahas masalah ini dengan beberapa pengecualian yang disebut di kitab Malumat Usul Fiqh wa Qaidihi ketika kita bahas masalah ini. Kemudian eh, kita beranjak kata beliau di zaman sahabat. Di zaman sahabat ya, kita temukan beberapa asar sahabat yang dianggap sebagai kaidah fikih Eh, sebagai contoh beliau menyebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini perkataan sangat masyhur. Perkataan sangat ma'ruf, ya. Di mana Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Maqati'ul hukuki inda syurut." Maqati'ul hukuk inda syurut. Ini perkataan uh, Al-Khalifatu Al-Thani, khalifah yang kedua, ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dijadikan sebagai kaidah fikih dijadikan sebagai kaidah. Ya. War berkata maqati'u syuruti al huquq. Artinya hak-hak itu tergantung pada syaratnya. Ini perkataan singkat tapi maknanya luar biasa. Luas dan dalam. Ya. Ini sebuah kaidah yang bisa kita pegang. Ya. Sama dengan apa yang Rasul sabdakan dalam pertemuan yang lalu, kita pernah membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, "Al muslimuna 'inda syurutihim." Orang-orang Islam itu tergantung kepada syarat-syarat mereka. Ya. <clears throat> Dan uh, ini uh, ulama membawakannya di antara dalam masalah per, uh, dalam perkara misalkan pernikahan. Ya. Dalam masalah pernikahan. Di mana dalam sebuah hadis dari hadis Uqbah, Uqbah ibn Amir radhiyallahu an Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda ahaqqu syuruti an tufu biha mastahlaltum bihi al-furuj ahaqqu syurut an tufu biha mastahlaltum bihi al-furuj artinya apa syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang berhubungan dengan penghalalan kemaluan. Nah, ini masalah pernikahan ya selama ingat selama syaratnya itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah selama syaratnya itu tidak batil ya selama syaratnya itu tidak batil ini diantara contoh penerapannya ya contoh penerapannya misalkan ada seorang laki-laki ya ingin menikahi seorang wanita ya kemudian wanita itu berkata ya anta anda boleh menikahi saya <clears throat> dengan syarat ya tinggal di negeri eh, di kota ini ya tinggal di kota ini dan saya mau tinggal di sini bersama dengan orang tua saya dekat dengan orang tua saya ya ini syaratnya atau misalkan si wanita ini kasih syarat boleh nikahin saya dengan syarat dengan syarat tinggal di rumah anu ya atau dia ngasih syarat boleh nikahin saya dengan syarat misalkan nggak boleh ta'adud nggak boleh poligami misalkan ya Ya, maksudnya artinya ketika nikah dengan saya nggak boleh e, nikah lagi, tidak nikah lagi. Nah, ini syarat misalkan. Ini syarat e, kata ulama tidak bertentangan. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita dengan syarat-syarat tadi, selama syarat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi si laki-laki ini menunaikan syarat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kata ulama, ketika laki-laki ini ketika nikah ya, ketika nikah dengan wanita tadi yang ngasih syarat ternyata tidak dipenuhi syaratnya. Si laki-laki ini misalkan sudah berjanji nanti ya kalau saya nikah sama anti misalkan itu nanti tinggal e, di kota anti tidak tinggal di kota yang lain. Ternyata setelah nikah dia tinggal di kota yang lain gitu kan tidak menunaikan syaratnya maka ketika tidak menunaikan syaratnya bagi si wanita wanita eh, bagi si wanita ini bil khiyar bil khiyar itu artinya apa artinya boleh memilih boleh dia tetap tinggal eh, tetap eh, melangsungkan pernikahannya dengan si suaminya itu atau boleh bagi dia meminta apa cerai yakni eh, meminta berpisah nah ini ya baik ini syarat yang tidak sesu, eh, syarat yang tidak bertentangan. Kalau misalkan si wanita tadi meminta syarat, eh, eh mengungkapkan syarat, ya, tapi syaratnya bertentangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Ya, bertentangan dengan eh, Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti misalkan ada si A, misalkan namanya Z. Z sudah punya istri. Istri namanya Zainab. Ternyata si Z ingin poligami, ingin ta'adud misalkan. Dia menikah dengan ingin menikah dengan seseorang namanya misalkan eh, siapalah Wati misalkannya. Eh, nah, Wati ini bilang ke Zaid, "Ya Zaid, eh, boleh anda menikahi saya dengan satu syarat misalkan." Apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda harus menceraikan istri Anda yang bernama Zainab. Baru boleh Anda menikahi saya. Kemudian Zaid, "Baik, kalau gitu kita nikah." Nikah. Nah, ternyata Zaid tidak menceraikan istri yang pertama. Kan gitu. Uh, tidak menceraikan uh, apa namanya? Uh, Zainab. Nah, ini uh, apakah syaratnya harus dipenuhi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena syarat ini bertentangan dengan apa? Dengan syariat bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litastakfi ina'aha kata Rasulullah Wasallam. tidak boleh seseorang wanita meminta cerai ya suaminya untuk menceraikan eh, eh tidak boleh eh, seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan eh, saudarinya atau istrinya yang lain untuk memenuhi sendiri e, bejananya ya untuk men mencukupi ben bejananya sendiri nah ini hadis ini hadis men menjelaskan kepada kita nggak boleh bagi wanita untuk meminta cerai e, e, untuk meminta suami untuk menceraikan istrinya yang e, lain nah baik ini salah satu contoh ya jadi Umar berkata maqati'ul huquqi 'inda asyurut ini kaidah maqati'u al-huquqi inda asyurut yakni hak-hak itu tergantung pada apa apanya pada syaratnya nah kita sampaikan maqati' al-huquq inda syurut selama syaratnya tidak bertentangan dengan apa Al-Qur'an dan As-Sunnah nah e, selanjutnya kita lihat juga halaman 7 maaf saya menunggu eh, hal-hal e, semacam ini kaidah-kaidah ini juga ditemukan dari perkataan para tabi'in dan para ulama setelahnya. <clears throat> di sini dicontohkan misalnya apa yang pernah dikatakan oleh al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi hidup di eh, abad kedua ya. Abad kedua beliau lahir di tahun 113 Hijriah Kemudian wafat beliau tahun 180 Hijriah di Baghdad. <clears throat> Abu Yusuf Al-Qadi ini punya mm, sebuah kalimat yang dijadikan kaidah. <clears throat> ya. Beliau pernah berkata, "At-ta'ziru at-ta'ziru ila al-imam ala qadri 'idhamil jurmi wa sigharih." Ini kaidah ini. At-ta'ziru ila al-imam ala qadri idami al-jurmi wa sigari. Apa maksudnya? Nah, apa artinya? Artinya adalah hukum ta'zir itu diserahkan kepada imam, yakni kepada hakim. Tergantung dari besar dan kecilnya tindakan kriminal. Ya. Nah ini. Hukum ta'zir diserahkan kepada hakim, kepada imam tergantung e, besar atau kecilnya tindakan kriminal. At-ta'ziru ila imam ala qadri idhamil jurmi wa sigharihi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya ya, karena mungkin ada dengar kalimat baru, ini ta'zir. Apa itu ta'zir kan gitu? Ya, ini saya akan saya jelaskan dan di sini di footnote ada kalimat ada penjelasan eh, dari penulis ya takzir adalah hukuman atas sebuah kesalahan yang tidak terdapat ketetapannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya Baik, alangkah baiknya kalau saya jelaskan uh, secara uh, uh, global ya <clears throat> tentang hukuman-hukuman yang ada dalam Islam. Dalam uh, masalah fikih, dalam masalah fikih itu kita akan mengenal tiga hal yang pertama yang disebut dengan had. Kemudian ada namanya kisos. Ada namanya ta'zir. Ini jenis hukuman. Ya, sekali lagi, ada namanya apa? Had, hudud. Hukum had. Ada hukum kisos. Ada hukum namanya hukum ta'zir. Ya. Apa yang dimaksud dengan hukum uh, had? Hukum had yakni hukum yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat. Sekali lagi, hukuman had, hudud, ya, jamaknya hudud, adalah hukum yang bentuk dan ukurannya sudah dipastikan dalam syariat Islam. Sesuai dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan tidak dikembalikan kepada istihad hakim, tidak. Karena sudah langsung yang menghukumnya adalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam ya dan tentang hukum had ini ulama menyebutkan ada enam ada enam ya hukum had seperti contohnya zina perzinahan perzinahan ya ada dua ada zina yang namanya zina ghairu muhsan ada zina yang disebut dengan zina muhsan zina ghairu muhsan zina yang terjadi dari Eh, seseorang yang belum menikah zina ghairu muhsan ini dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman eh, eh, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina kata Allah Subhanahu wa taala hukumannya adalah dijilid dicambuk semuanya yakni laki-lakinya dan wanitanya berapa kali seratus kali lihat Allah sudah langsung turunkan hukumnya nah, ini namanya had ya kemudian e, diasingkan dalam hadis diasingkan setahun diasingkan setahun ya kemudian zina yang e, muhsan zina yang e, orang sudah menikah orang yang sudah menikah ya ini hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ya. Dirajam sampai mati. Nah. Kemudian eh, eh yang kedua, yang kedua hudud ya, hukum had. Contohnya al-qadhf. Apa itu qadhf? Qadhf itu <clears throat> menuduh orang lain berbuat zina. Ada seseorang menuduh fulan atau fulana berbuat zina Eh, tuduhan dari seseorang kepada orang lain berbuat zina kalau si penuduh tidak bisa membawakan empat saksi maka ada hukumannya hukumannya hukum had ya sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur juga ayat yang ke-4 Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun" kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, wanita terhormat, ya. Eh, berbuat mesum, berbuat zina. Kemudian mereka atau yang menuduh tersebut tidak bisa mendatangkan empat saksi, apa hukuman hadnya? Allah katakan fajliduhum thamanina jaldah. Dijilid, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Apakah e, khusus buat wanita saja yang dituduh? Tidak. Masuk ke dalamnya laki-laki. Kalau seseorang menuduh laki-laki fulan misalkan si fulan berbuat zina, nah yang menuduh ini kalau tidak bisa mendapat mendatangkan empat saksi dan empat saksinya betul-betul melihat, maka dia dicambuk dengan 80 kali cambukan. Setelah itu syahat, persaksiannya tidak diterima abadan selama-lamanya. Nah ini. Ini hukum had, ya. Yang ketiga hukum had adalah seperti syurbul khamr. Syurbul khamr yang minum minum arak Minum arak ini eh, hadnya 40 kali cambuk. Kemudian di antara hukum had adalah as-sariqah. Sariqah ini mencuri. Mencurinya kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya tapi ya. Jadi jangan asal orang mencuri kemudian dipotong tangannya. Ya, mencuri hukum hadnya potong tangan. Segini potong tangannya, ya. Dan tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah eh, dia tidak dalam keadaan eh, musim kelaparan kan gitu, mencurinya Kemudian dari hirz, dari hirz, dari hirz ini dari memang tempat simpanan barangnya seseorang, bukan di tempat umum. Ya, kalau ada orang mencuri karena lapar atau karena di tempat umum, misalkan eh, apa namanya, misalkan akhuna ihsan, misalkan punya emas, ya, satu kilo, ya, kan mesti ada tempat khusus naruh emas ini. Ternyata emasnya ini ditaruh di pinggir jalan, ya. Kemudian orang ngambil, Nah yang ngambilnya ini dipotong tanda, enggak dipotong tangan. Karena dia apa? Ngambil dari tempat umum, dari pinggir jalan. Tapi kalau misalkan ngambilnya itu di, tem di tempat yang memang khusus buat penyimpanan baru dipotong. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian syarat dipotong tangannya juga melebihi seperempat dinar. Seperempat dinar itu eh, sebagian ulama bilang mm, satu dinar 4,25 gram seperempatnya. Jadi satu gram lebih dikit. Ya kalau lebih satu gram lebih dikit, nah ditegakkan potong. Ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukuman potongan tangan, wasariku wasariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu potong eh, tangannya. Nah, <clears throat> kemudian yang kelima, hukum had itu seperti murtad. Murtad Rasul bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Orang yang murtad keluar dari agama agama Islam, maka hukumannya adalah bunuh. Ya. Kemudian eh, yang keenam, ini kita bahas secara singkat ya. Yang keenam adalah eh, had hirabah. Had hirabah ini seperti buwat juga ya, pemberontakan. Ya, orang memberontak mengadakan fasa di tengah muka bumi ini, perampokan dan seterusnya, ya. Ini eh, hukumannya adalah apa? Hukumannya ini potong tangan dan kaki secara bersilang. Ya, dan itu disebut dalam Al-Qur'an ya orang yang melakukan e, pemberontakan orang yang melakukan apa namanya e, artinya bugot dan e, fasad ya perampokan dan seterusnya ini hukumannya nah kemudian yang kedua ada kisos ada kisos dalam Islam ya ada kisos kisos ini Allah e, firmankan tentang masalah ini dalam surat al, dalam surat al-baqarah ya ayat 178 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisasu fil qatla wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan hukum kisos dalam masalah orang-orang yang dibunuh. Ya. Jadi keluarganya berhak untuk meminta uh, eh, kisos berhak untuk meminta kisos dan dalam kisos ini ada sebuah uh, hikmah yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam uh, ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman walakum fil qisasi hayatun hayatun yani hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun dan bagi kalian dalam masalah kisos ini dalam masalah kisos ini ada kehidupan subhanallah sebutkan kehidupan ya membunuh orang disebut kehidupan ya karena apa karena kisos ini ya ini hukum Islam ya ini akan apa namanya men, men, men, menutup pintu balas dendam menutup pintu balas dendam ya dan e, kata Allah ya ulil albab wahai orang-orang yang punya akal ya la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian bertakwa dari sini kita mengetahui yang punya akal yang akalnya lurus adalah yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan apa yang Rasulullah SAW gariskan ya adapun yang nggak punya akal uh, adalah yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah berkata, walakum fil kisas. Tidak ada, tidak mau di antara kita ya, keluarga kita dibunuh, tidak ada. Kita pasti marah, kan gitu. Ya. Orang yang mengatakan tidak ada itu hukum kisos, ya, itu hukum kejam dan seterusnya, ya, karena dia nggak merasa kalau keluarganya dibunuh. Ya, tapi kalau misalkan seseorang yang merasa kalau dibunuh sakitnya minta ampun dan dia akan terus eh, apa namanya berpikir bagaimana balas dendam. Kan gitu. Bahkan sebagainya belum puas ya. Belum puas kalau seseorang dikeluarkan dari penjara dan seterusnya kalau belum di, eh, di, di, di, di kisos. Nah ini di hukum Islam ini hukum yang paling adil karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan hukum kecuali Allah Alimun Hakim. Alimun Hakim. Lihat kita tahu nama Allah itu alim, maha mengetahui hambanya. Wa hakim, maha bijaksana. Allah bijaksana. Bukan bijak situ, tapi bijaksana. Ya, karena orang banyak bijak situ kan. Seperti itu. Ini kata sebagian orang. Baik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kisos ini dalam Islam ada dua, ada kisos e, berhubungan dengan jiwa, ada kisos yang berhubungan dengan anggota e, badan, ya jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau anggota badan juga tentunya dibalas anggota anggota badan. Tapi kalau misalkan mau menebus, tebusannya e, disesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan dalam e, syariat Islam. <clears throat> Kemudian dalam hukum Islam, dalam hukuman itu ada namanya ta'zir. Ta'zir. Nah, e, dalam buku kaidah-kaidah fikih ini ya, e, penulis hafizahullah taala menyampaikan perkataan Abu Yusuf Al-Qadi rahimahullahu taala yakni al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi rahimahullahu taala yang yang dijadikan sebagai kaidah ya di mana beliau berkata at-ta'ziru ila al-imam ala qadri idhamil jurmi wa sighari kita lihat halaman yang ketujuh Ta'zir itu, hukuman ta'zir itu diserahkan kepada imam, kepada hakim, kepada penguasa. Ya, tergantung dari besar dan kecilnya tindakan kriminal. Baik, apa itu ta'zir? Ta'zir uh, sekali lagi hukuman atau sanksi ya atas kemaksiatan atau perbuatan jarimah atau sebuah kriminal ya yang di dalamnya tidak ada ketetapan atau tidak ada hukum had atau kafaratnya. Tidak ada hadnya tidak ada batasannya yang Allah sebut dan Rasul sebut juga tidak ada kafaratnya dan e, kalau kita lihat sifat dari ta'zir ini ada tiga ada yang takzir e, eh, yang berhubungan atas e, perbuatan maksiat maksiat yang ada dalam Al-Quran tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentuk tidak memberikan ketentuannya ya dan ini dikembalikan kepada kepada hakim kepada hakim seperti misalkan ada orang makan harta anak yatim. Kan tidak ada hukum hadnya. Ya. Makan harta anak yatim. ini kembalikan ke iman Ada orang yang melakukan riba. Kemudian seperti menghina orang, misalkan, menghina orang. Ya. Nah, ini juga dikembalikan ke takzir. Oleh karena itu ya, para pendengar dan para pemirsa eh, TV Roja yang Allah muliakan, tidak boleh bagi kita ya <clears throat> mudah mencela orang, menjatuhkan harga diri orang, mengatakan fulan begini, fulan begini, fulan begini, menuduh orang begini, begini menjatuhkan harga dirinya, ya. Itu sebenarnya ada takzirnya. Ada takzirnya. Ya. E, eh, takzirnya dikembalikan kepada imam. Ya. E, itu. Jadi hukumannya bagaimana? Kan gitu. Kemudian e, hukum takzir juga yang berkaitan dengan e, masalah yang membahayakan kepentingan umum. Uh, perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya bagi kepentingan umum. Ya. ya takzirnya apa? Kan itu seperti orang naik motor ugal-ugalan, naik mobil ugal-ugalan di jalan. Oh, ini bahaya nih buat kepentingan umum ini. Ya. Tidak disebutkan kan? Ini kepentingan takzir. Ya. Hmm, apa hukumannya? Kan itu Dan hukumannya dikembalikan tentunya ke ke penguasa, ke hakim, ke kodi, ya. Bagaimana menentukannya? Ya. Kemudian eh, takzir atas mukhalafah misalkan hal yang yang yang pelanggaran dan seterusnya ini eh, dikembalikan ke imam oleh karena itu sekali lagi ini contoh yang sangat bagus sekali ya di halaman ketujuh ini adalah kita jumpai setelah zaman tabiin kemudian para ulama yang ucapannya itu di, di, di, diambil sebagai kaidah Yani seperti perkataan Abu Yusuf Al-Qadi, At-ta'ziru ilal imam ala qadri mada? Ala qadri idami al-jurmi wa sigarihi. Hukuman takzir itu diserahkan kepada hakim tergantung besar dan kecilnya uh, uh, kriminal. <clears throat> Kemudian kita buka halaman 8 ya. Ada perkataan eh, yang lain ya, perkataan juga Abu Yusuf ya. Seperti perkataan juga ini dijadikan kaidah fikih, kullu man mata al muslimin la waritha lahu famaluhu li baitil mal. Ya. Artinya siapa saja dari kalangan umat Islam yang meninggal ya sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris maka hartanya untuk baitul mal. Ya jadi kalau misalkan di antara kita tidak uh, meninggal dia tidak, tidak meninggalkan ahli waris, nah dia, dia punya harta misalkan kemana nih kan gitu. Nah, diambil oleh pemerintah disimpan di baitul mal ya, untuk kemaslahatan uh, kaum muslimin. Kemudian kita jumpai juga uh, perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam eh, Syafi'i adalah Muhammad bin Idris syafii rahimahullahu taala di mana beliau lahir pada tahun eh, uh, 150 Hijriah pas ketika Abu Hanifah meninggal rahimahullah ya. Uh, Matal imam wa wulidal imam di zaman itu. Di tahun 150 Hijriah itu meninggal seorang imam yang ah, besar yakni Abu Hanifah lahir seorang imam yang besar yakni al-Imam syafii rahimahullahu taala dan Imam Syafi'i wafat tahun 2000 eh 204 ya Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga pernah uh, mengucapkan atau dalam beberapa kitabnya beliau uh, mengungkapkan sebuah kaidah fikih. Yang ini kita bisa ambil uh, sebagai kaidah. Ya, kaidah yang besar kaidah yang besar dengan ilmunya yang dalam. Ya. Dan ini sangat penting sekali buat kita. Imam Syafi'i rahimahullah berkata gini, "Ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadi'uha." Ya. Artinya sebuah keringanan syar'i, rukhas jamak dari rukhsah. Keringanan-keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya ya keringanan-keringanan syariat tidak bisa melampaui tempat berlakunya ini kaidah yang azim azimah kaidah yang besar yang harus kita pahami ya karena e, kita jumpai banyak orang yang asbun atau alias asal bunyi asal ngomong ya asal ngomong dengan mengatakan Islam kan mudah misalkan Islam ini agama yang mudah oleh karena itu orang yang sakit nggak apa-apa nggak sholat misalnya begitu ya Kan Islam ini ada rukhsahnya. Ketika sakit nggak sholat, nggak puasa. Nah, ini salah. Ya. Betul Islam ini agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk rahmatan lil alamin dan mudah. Tetapi kemudahan-kemudahan, keringanan-keringan keringanan itu tidak melewati batasannya. Orang yang sakit, Rasulullah SAW telah sebutkan, ya. Kata Rasulullah SAW, e, eh, kalau anda sakit, yani kalau e, e, mampu berdiri, sholat, ya, Kata Rasul, "Shalli qa'iman." Salat dalam keadaan berdiri. Ya. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu Anda, ya, maka duduk salatnya. Fa illa wa illa wa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu maka berbaring. Nah, ini. Tapi Rasul enggak berkatakan, eh, "Boleh kamu tinggalkan salat enggak?" Ah ini rukhsah. Rukhsah itu tidak boleh melebihi batasannya. Nah, ini harus kita pahami. Ada di antara kita, oh ini kan zaman susah, misalkan zaman susah, eh, misalkan eh, zaman eh, yang penting kan baik hatinya, ya susah pakai jilbab, ya wanita itu oleh karena itu boleh nggak pakai jilbab? Wah ini keringanan sendiri ini, yang ngarang-ngarang. Perhatikan bahwa rukhs keringanan keringan keringanan itu harus tidak bisa, tidak boleh melampaui tempat tempat berlakunya. Nah, Kemudian para pemirsa dan uh, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijumpai perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana beliau berkata kullu ma jaza fihi al-bai' tajuzu fihi al-hibatu was-sadaqatu warahan. Semua yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk dijadikan barang hibah, sedekah dan gadai. Ini di antara contoh perkataan ulama yang bisa dijadikan sebagai kaidah ya. Kemudian dan masih banyak lagi dari para ulama Islam yang lainnya ya. Kemudian eh, beliau akan menyebutkan kepada kita ya bahwa sejarah dari penulisan eh, sejarah dari kaidah fikih ini eh, dikatakan di sini dikenal yakni baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri itu sekitar abad keempat hijriah. Jadi terkenalnya itu dari mulai abad keempat hijriah ya dan abad keempat hijriah ini eh, hampir ilmu-ilmu yang kita pelajari ya itu terkenalnya di abad ini di abad keempat hijriah ya nah <clears throat> kemudian eh, beliau berkata barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah fikih ini adalah al-Imam Abu Tahir Ad-Dabbas ya al-Imam Abu Tahir Ad-Dabbas beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanafi pada abad keempat Hijriyah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam eh, eh, eh, Asyuyuti kemudian Al-La'i kemudian Ibnu Nujaim dalam beberapa kitab kuwait fikhiyah mereka. Nah, jadi e, perlu diketahui bahwa e, yang duluan ya, yang duluan e, e, dikenal menulis tentang kaidah fikih ini ternyata dari ulama-ulama Hanafiyah. Ya, di antara beliau. Ya, kemudian diteruskan oleh Imam Karhi. Beliau wafat tahun 340 Hijriah yang memiliki risalah yang mengandung 39 kaidah fikih. Ya. Kemudian setelah itu para ulama berlomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dengan membahas kaidah uh, eh, fikih. Ya. Ini sejarah singkat yang uh, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengambil faedah dari pelajaran ini. Uh, ada pertanyaan yang uh, perlu kita cermati dan uh, sangat bagus sekali, sangat menarik. Ya, tadi seperti yang anak katakan bahwa uh, yang terkenal dari para ulama madhab ya, yang menulis kaidah fikih ternyata dimulai oleh uh, madhab Hanafi. Ya, tapi apa sebabnya? Sebabnya e, adalah e, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam e, seperti yang disampaikan oleh e, Dr. al sasri ya hafizahullah taala beliau berkata la'alla sabab e, kaunil hanafiyah hum awal man alafa fiha ya bahwa sebab bahwa e, ulama Hanafiyah ya mereka adalah orang-orang yang pertama kali nulis kaidah fikih ya beliau katakan adalah muqarabatu tariqati at-ta'lif fil qawaidi al-fiqhiyyati li tariqati al-hanafiyyati fit ta'sil. Ah ini sebabnya. Ya, sekali lagi, sebabnya adalah muqarab muqarabatu tariqati at-ta'lif fil qawaidi al-fiqhiyyati li tariqati al-hanafiyyati fit ta'sil. Apa artinya? Artinya uh, karena kemiripan ya, kemiripan atau kedekatan tata cara penulisan para ulama ketika mereka menulis kaidah fikih. Itu mirip dengan tata cara gayanya para ulama Hanafiyah ketika menulis usul fikih. Ya, ketika menulis usul fikih. Kalau kita berbicara tentang usul fikih, ya, itu ada dua gaya penulisan uh, dua uh, eh, gaya uh, eh, pe, pe, takrir al-qawaid ya, taksil al-qawaid artinya dua gaya penyusunan kaidah ya gaya yang pertama yang dipakai oleh jumhur jumhur ulama itu adalah takrirul qawaid atau al qawaid binaan eh, binaan alal adillah nah ini di gaya jumhur jumhur ulama itu kalau eh, mentakrir membuat kaidah, mentaksil kaidah, ya. Eh, kaidah-kaidah itu dibangun di atas dalil-dalil. Di atas dalil-dalil tidak melihat kepada furuk fikih yang disampaikan oleh ulamanya, tidak. Ya. Ini ini adalah gayanya jumhur. Adapun gayanya uh, ulama Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah dalam penulisan usul, usul fikih, membuat uh, eh, kaedah kaidah fikih itu dengan gaya taksilul qawaid al-usuliyah min khilal al-furu' al fikhiyyah al-waridati 'anil a'immah. Jadi mereka itu tatabu. Ya, eh, kalau orang uh, apa? Uh, mazhab uh, Hanafi uh, itu tatabu melihat-lihat perkataan ulama seperti melihat perkataan Abu Hanifah dilihat diperhatikan kan gitu kemudian perkataan-perkataan itu dijadikan sebagai kaidah usul oleh mereka ya beda dengan jumur kan jumur kan langsung dalil eh, tidak tidak melihat perkataan ulama eh, dari sisi ini kalau kalau apa namanya kalau tata cara eh, penulisan atau pembentukan kaidah usulnya Abu uh, ulama Hanafiya itu melihat dari apa? Melihat dari perkataan-perkataan imam mereka. Dicari-cari perkataan imamnya yang ini perkataan itu e, merupakan kaidah. Nah, nah caranya Abu Hanifah ini ya e, mirip eh, eh maaf, caranya ulama Hanafiyah, bukan Abu Hanifah ya. Caranya ulama Hanafiyah ini adalah mirip dengan cara ulama-ulama ya para ulama ketika membuat kaidah fikih. Para ulama ketika membuat kaidah fikih itu melihat nas-nas uh, ulama ya kemudian keluar kaidah-kaidah ini dan seterusnya yang insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam kaidah fikih kemudian eh, tata cara penyusunan kaidah fikih yang insyaallah sangat bermanfaat e, eh, bagi tulabul ilm e, yang yang yang yang dengannya kita mengetahui ya e, bahwa e, ilmu Islam ini e, sangat luas dan dengannya kita mengetahui tentang keindahan eh, Islam ya dan eh, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari apa yang kita bahas dari sejarah singkat ilmu kaidah eh, fikih ya di saya simpulkan ya saya simpulkan bahwa dimulainya ilmu-ilmu syar'i dalam Islam ini sejak dimulainya uh, dimulai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana itulah saat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di mana Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'an itu dengan lisan beliau dan dengan perbuatan beliau ya. Adanya sunnah, adanya wahyu dan sunnah Rasul di zaman beliau. Maka secara otomatis dimulai sejak zaman beliau. Kemudian di zaman eh, para sahabat di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in uh, ambillah perkataan Umar bin Khattab ya tadi kemudian uh, setelah itu di zaman tabi'in di zaman para ulama ya uh, eh, kemudian sampai terkenal eh, kaidah fikih ini disusun dengan susunan eh, tersendiri dalam disiplin ilmu ya di abad keempat hijriah yang pertama kali ya yang eh, terkenal menulis dan mengumpulkan kaidah-kaidah fikih ini adalah al Imam Abu Tahir al, Imam Abu Tahir ad Dabbas al Imam Abu Tahir ad Dabbas dan kemudian disusul oleh eh, al Imam al Karhi dan kemudian disusul ulama-ulama berikutnya dalam masalah kaidah fikih kemudian sampai berkembang dan sampai dikenal secara luas dalam masyarakat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dalam kait dan dalam pertemuan ini. Nah, Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan pemaparan pembahasan dan materi kita dalam uh, mukaddimah yang masih dalam seputar sejarah perkembangan ilmu kaidah kaidah fikih dan pendengar serta pemirsa Raja TV kami beralih untuk sesi selanjutnya <coughs> sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya nah. silakan jalan telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543 kami berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama terlebih dahulu silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Ah, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullah bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, dengan siapa di mana pak? Dengan Askal di Sulawesi. Baik, Pak Askal, ahlan. Silakan pertanyaannya pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Uh, gini Ustaz, uh, saya punya penyakit hmm. saya sering buang angin. Hmm. Jadi saya terkadang e, mengulang-ulang air wudhu, mengambil air wudhu. Hmm. E, apakah ada keringanan bagi saya menurut akidah apa? E, menurut fikinya Hmm. Yang kedua, hmm. e, e, hukum ketika saya pernah uh, sudah ambil air wudhu. Nah, tiba-tiba saya terkena najis. Hmm. Apakah wudhu saya batal atau bagaimana itu Ustaz? Baik. Eh, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ashkal. Siapa namanya? Pak Ashkal. Ashkal. Iya, Ashkal ya. ya. Eh, Ashkal memang hmm. dari kata ya. Nah. <clears throat> eh, Pak Askal terima kasih atas pertanyaannya ya. Barakallahu fiik wa fina. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada Anda dan kita semua. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya, sering eh, buang angin ya. <clears throat> dan eh, penyakit ini ya uh, mudah-mudahan Allah angkat dan Allah sembuhkan, uh, eh, sembuhkan ya dari Pak Ashkal ya. Tapi <clears throat> pertanyaannya e, sering wudhu ya e, dilihat buang anginnya ya kalau misalkan buang anginnya itu memang terus terusan terus terusan dan tidak bisa tidak bisa ditahan nah gitu sama e, berarti sama seperti kasusnya orang yang sering kencing ya e, beser ya e, beser nah e, untuk orang yang punya penyakit seperti ini tentunya adalah apa tentunya sebelum sholat dia berwudhu kemudian sholat dia berwudu kemudian ketika keluar eh, apa namanya eh, apa buang anginnya terus saja dia bersolat sampai salam ya ini salah satu keringanan ya keringanan seperti itu kalau memang susah ditahan kan gitu eh, dan ulama berbicara masalah eh, penyakit salisil salisilbol salisil bol ini orang yang kencing kencing terus eh, air seninya nggak bisa ditahan nggak bisa ditahan kan itu apakah dia sholat eh, terus atau bagaimana atau nggak sholat kan gitu nah ya ulama bilang ya ketika punya penyakit seperti itu uh, dia wudhu sebelum sholat kan gitu kemudian uh, apa namanya uh, di apa namanya uh, kemaluannya di apa di apa istilah pempes ya dikasih pempes karena kecil kan gitu supaya tidak e, e, jatuh kemana-mana kan gitu airnya nah, kemudian dia sholat terus dia sholat ya itu juga masalah yang buang angin tidak tidak bisa ditahan ya nah ini Allah alam sholat kemudian masalah e, seseorang yang sudah ambil air wudhu artinya dia sudah berwudhu ya kemudian kena najis apakah wudunya batal? Ya. Jawabannya tidak batal karena najis ini bukan pembatal wudhu. Najis bukan pembatal wudhu. Eh, <clears throat> yang pembatal wudhu antara adalah hadas. Ya. Kalau misalkan kentut atau buang air besar atau buang air kecil, ya, atau tidur tidur amik, ya. Nah, ini baru membatalkan wudhu. Adapun misalkan tangan menyentuh najis ya kaki nyentuh najis ya tinggal dicuci dicuci dan tidak wudhu ulang tidak wudhu ulang kemudian misalkan e, e, baju misalkan kena najis ya baju diganti dengan baju yang lain sholat dalam keadaan uh, bersuci ya karena diantara uh, syaratnya sholat adalah tempatnya dan pakaiannya harus apa harus suci dari najis tetapi dia tidak membatalkan uh, wudhu ya wallahu alam bisawab Nah. Tapi saja kalau khair atas penjelasan dan jawabannya demikian Pak Ashkal barakallahu fiik. Kami uh, berikan kesempatan yang kedua masih di via telepon silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid. Kenal ya Pak Rashid. Saya Silakan Pak. Suaranya gampang di ya? kenali. iya, masya Allah. Ahlan Barasid ya. <laughs> Nggak bisa jadi penjahat. oh iya, alhamdulillah iya. Ah, begini, Ustaz. Ustad. Silakan ya, Pak. Uh, terkait fikih orang uh, apa istri kan tidak mau suami poligami. Iya. Uh, dia minta cerai. Hmm. Terjadi perceraian itu Pak Ustadz. Iya. Kan harusnya kan sah-sah saja kan <laughs> kalau suami berpoligami itu. Betul. Nah, ini sudah terjadi perceraian. Itu cerai sama yang mana? Enggak, istri pertama. Sama istri pertama. Dia mau kawin yang kedua. Mm -hmm. Nah, istrinya enggak enggak rela kan? Oh, istri pertama enggak rela. Ah, bukan ah. atas permintaan istri yang calon yang kedua, <laughs> bukan ya? itu ya? kan bagus loh. <laughs> bukan, iya. bukan juga. Bukan juga. Nah, jadi terjadi percayaan ini Nah, Terus? sudah terjadi berdosa. Siapa yang berdosa ini, Pak Ustaz? Iya, iya. Suami ini menceraikan dan kawin dia dengan mm -hmm. yang kedua. Iya, iya, iya. Hey, nah, mohon Terus? Kerahan dari Pak Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Rashid. Nah. Barakallahu fiik. Baik. E, kalau siapakah yang berdosa ini mesti dilihat hmm. ya. Enggak mesti kita mengatakan suaminya yang berdosa atau istrinya yang berdosa kan gitu. E, karena ada sebagian wanita yang memang tidak kuat misalkan istri eh, suaminya nikah lagi kan gitu. Maka dia misalkan minta cerai ya. e, kemudian e, apa namanya maka sah-sah saja kan gitu e, tetapi seyogyanya ya kan seorang istri yang suaminya misalkan nikah lagi dengan e, apa namanya e, alasan yang bisa diterima e, yang tentunya diketahui hanya oleh suaminya atau dengan dia kan itu. ya maka hendaknya seorang istri ridha dengan hal itu dengan hal itu karena ini ujian ujian juga ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sanggup melakukannya Allah kasih juga pahala yang besar ya karena sesuai dengan e, masyakkahnya ya karena e, tentunya waktunya harus dibagi ya kemudian e, apa namanya e, kasih yang juga terbagi dan seterusnya seterusnya banyak hal ya banyak hal ketika seorang wanita mampu menjalani ini maka pahalanya juga Allah siapkan e, besar sekali. Nah, e, kalau misalkan seorang suami ya e, semena-mena misalkan kepada e, pada kepada e, e, istrinya kan itu akan ada e, suami yang semena-mena kepada istrinya. Sudah nikah lagi, dia semena-mena sama istrinya. Nah, tentunya berdosa dari sisi ini. Berdosa dari sisi ini, ya kan? Nah, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala uh, apa namanya adalah uh, Ali yang kabira uh, maha tinggi dan maha agung maha besar nggak boleh seorang laki-laki ya itu bersemena-mena kepada uh, istrinya ya kalau semena-mena pada istrinya maka laki-laki uh, ini berdosa kembali lagi kita li tidak bisa menentukan uh, siapa yang berdosa atau dan seterusnya dilihat dari dari kasusnya ya dari kasusnya kalau tindakan semena-mena itu di, munculnya dari suami ya maka eh, suami ini berdosa ya apakah itu terjadi perceraian atau tidak bisa ter, bisa terjadi juga tidak terjadi perceraian nah, ini berdosa suami kalau misalkan ada suami yang baik kan gitu baik ya eh, tingkah lakunya baik agamanya baik ya kemudian berlemah lembut ke istrinya kan gitu kemudian e, istrinya minta cerai ya, dengan e, sebab seperti ini e, juga ini juga eh, harus diperhatikan ya bisa jadi eh, istrinya masuk ke dalam hadis tentang apa yang Rasul celak dari wanita-wanita yang minta khulu ya Rasul pernah berkata bahwa al mukhtaliat hunnal munafiqat bahwa wanita-wanita yang minta apa minta eh, cerai ya khulu mereka itu wanita-wanita munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian Rasul bersabda ayyumam ra'atin ya sa'alat zaujahat talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah ini hadis uh, Thauban ya hadis Thauban ya hadis ini saya kalau Al-Albani rahimahullah taala ya kata Rasul SAW wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab syar'i ya maka haram atasnya apa mencium bau uh, surga mencium bau surga eh, sebab syar'i itu adalah kata Syekh Utsaimin ketika si laki-laki ini jelek agamanya, jelek akhlaknya. Ya, jelek agamanya dan jelek akhlaknya. Jadi ini sebab syar'i yang dengannya seorang wanita boleh meminta khulu, boleh minta cerai dari suaminya ketika melihat agamanya jelek. Ya, tidak sholat misalkan, bermaksiat, minum khamr dan seterusnya, kan itu, Ini jelek, boleh bagi wanita minta cerai atau akhlaknya kasar. Akhlaknya kasar kepada suami eh kepada istrinya. Berkata kasar, suk, eh, ringan tangan dan seterusnya. Ya. Ini pun boleh ya bagi wanita minta cerai. Adapun tadi kasus misalkan mana yang berdosa, kita kembali kepada eh, eh, tidak bisa menentukan kan? Karena masalah keluarga ini masalah tertutup. Masalah tertutup. Tidak bisa kita tahu uh, fulan atau suami yang misalkan berdosa atau istri yang berdosa. Nah, kita tahunya ketika keduanya itu misalkan uh, menyampaikan masalahnya. Kalau kita hakim, apa masalahnya? Eh, laki-laki uh, ini. Perempuan apa masalahnya si perempuan ini? Oleh karena itu, saya juga ingatkan kepada para pendengar, juga kepada para penonton, eh para penonton, pemirsa ya, para pemirsa Ketika ada kasus sebuah rumah tangga tertentu, nggak boleh kita ikut campur. Nggak boleh kita ikut campur, ya. E, dan kita harus adil, ya. Ketika misalnya gini, apalagi dai ya, dai, ustadz atau e, e, penceramah atau siapapun di antara kita, ada yang laporan misalnya ada perempuan, ya, ada akhwat, umahat atau siapa seterusnya misalkan ke salah satu kita bilang e, Pak atau Ustad atau ya Fulan saya ini perempuan punya suami gini gini gini gini dia laporkan tuh dia laporkan ya itu ingat bertakwalah kepada Allah ketika ada yang menghadapi ini artinya apa jangan terima dulu alasannya sebelum apa sebelum tahu dari suaminya kan gitu nah, eh, baru kita eh, bisa ambil keputusan Kan gitu, jangan sepihak. Begitu juga dari suaminya. Ya, ketika pokoknya ketika ada yang berseteru, ya, jangan jangan apa namanya? jangan memutuskan uh, sepihak. Nanti putusannya tidak adil. Apalagi ketika ada seseorang yang diba, di, di, di, dibarengi dengan uh, sesuatu dalam hatinya. Ya, sesuatu dalam hatinya. Ya, ini musibah kalau terjadi seperti ini. Misalkan ada seseorang, wah, eh, misalkan dia juga punya hasrat sama perempuan ini. Wah, oh, ini tambah musibah ini. Ini yang terjadi, kan gitu. Ini yang terjadi. Karena banyak kasus yang terjadi seperti ini. Ya, seorang wanita sudah punya suami curhat kepada laki-laki. Laki-lakinya senang sama wanita ini. Ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya dikasih nasihat, nasihat, nasihat yang yang apa? yang bisa membahayakan keutuhan rumah tangga dari dari eh, laki-laki eh, dan wanita ini. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Dan ingat bahwa yang paling eh, diinginkan sama syaitan adalah perpecahan rumah tangga seseorang. Ketika seseorang membantu pecahnya ini berarti ini syaitan juga ini. Kan gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Eh, Kembali lagi ke kasus eh, Pak tadi eh, yang bertanya ya tentang siapa yang e, berdosa, siapa yang bersalah, apakah suami atau istrinya, kita kembalikan ke kasusnya harus dilihat dulu, kemudian sikap dia dengan e, apa namanya dengan muamalahnya bagaimana, mana yang berada di eh, jalur-jalur e, syariat, mana yang menyimpang dari jalur syariat. Dari situ kita akan mengetahui siapa yang bersalah, siapa yang berdosa dan tidak. Wallahu a'lam Nah. Baik, saya jazakallah atas penjelasan dan jawabannya demikian parasit. Iya. Barakallahu fi kami terima satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Aisyah di Sido Mulyo. Di mana? Ummu Aisyah di Sido Mulyo. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau apa? Bertanya tentang di dua di antara dua sisi itu Bapak saya takut buat kesalahan kembali tapi yang pertama membaca lebih sirli lebih sirli yeah. jika kita membaca doa yang Allah mubakirli warhamni wahbini itu yang robik sirlinya dibaca atau tidak Bapak? Okay. Ya, satu lagi boleh. Silakan, Uwo. Hmm saya datang bulan, apakah boleh saya mengambil air wudhu? Karena saya Ya. diulang kembali terus. Terputus. Yang kedua apa? Umum? Saya datang bulan, saya sering mengambil air wudhu, tapi itu sudah lama saya lakukan. Salah atau tidak, Bapak? Kenapa? Kenapa yang kedua nggak kedengaran, umum? Iya. Yang kedua. Saya kan. Saya kalau ini apa datang bulan, saya sering mengambil air wudhu. Oh iya. Ya. Itu sudah lama saya lakukan salah atau tidak, Bapak? Baik, iya. Itu saja. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, Ummu Aisyah. Nah, nah. <clears throat> Baik. Uh, masalah yang uh, pertama, itu ana eh, sarankan ya sarankan buat umum untuk eh, mempelajari kitab ya kitab sifat salati an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya karya Syekh Albani rahimahullahu taala ya eh, di situ eh, lengkap pembacaan doa duduk di antara dua sujud ya boleh Robik Firli Robik Firli dan boleh yang tadi disebutkan ya e, atau buku yang juga bagus ada fikih-fikihnya ya ini tulis oleh ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ada fikih solat kemudian ada tata cara solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat lengkap di situ ya, bisa juga baca di situ ya karena dengan membaca kita lebih sempurna ya Nah, untuk masalah kedua wallahu alam bisawab. Nah, atau sebagai tambahan menggabungkan dua riwayat yang sahih dalam satu salat bagaimana Ustaz? Menggabung. Oh iya. Yeah. menggabungkan dua riwayat yang nah. sahih enggak? enggak. Ya, itu kaidahnya kalau ada e, dua lafaz, dua bacaan, ya tidak digabungkan kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca yang lain. Ya. Seperti itu. Soal yang berbeda. satu soal yang berbeda. Seperti doa istiftah kan banyak tuh. Nah. Ya seperti itu. Iya. saya jazakallah khair. Demikian Muais, mudah-mudahan bisa difahami dan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan takzir dan hukum zina. Saat di sini disebutkan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Di negara kita tidak diterapkan hukum rajam Ustaz Lalu bagaimana seorang pelaku zina Atau dia telah berbuat uh, perbuatan yang uh, dosa ini yeah. Untuk bertaubat kepada Allah yeah. Mohon nasihat dan uh, jalan keluarnya Jazakallah khair Nah, Di negara kita tidak ditegakkan hukum uh, rajam atau hukum uh, cambuk bagi yang berzina. Ya. Baik, bagaimana solusinya? Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, bertobat dengan eh, kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Kemudian selama kasusnya tidak eh, masyhur, maka ditutup. Ya, selama kasus tidak masyhur maka ditutup. Ketika Rasul pun datang didatangi oleh seseorang ya, wanita gomidia yang mengaku berzina, Rasul berpaling. Rasul berpaling ya sampai terus menerus si wanita itu bertanya ya juga ada laki-laki yang datang ke Rasul SAW Rasul berpaling ya sampai Rasul berkata apakah pada dia ada penyakit gila di kepalanya kan gitu nah itu karena apa karena kasus ini selama belum sampai ke hakim tidak ditegakkan hukum rajam atau hukum cambuk di negara yang yang ditegakkan hukum rajam dan cambuk pun selama kasusnya itu belum muncul ya maka ditutup ditutup kecuali kalau misalkan uh, salah satu di antara kita billah lakukan seperti itu ya ada seseorang melakukan uh, zina kemudian dia datang ke hakim ya hakim tegakkan hukum had ya rajam saya atau cambuk saya maka uh, ditegakkan ya uh, tetapi di negara kita yang uh, belum ya belum atau tidak Eh, tidak atau belum ya menegakkan hukum rajam atau hukum cambuk ini maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya eh, yang yang yang kita semua harus apa harus uh, tidak putus asa di surat Zumar ya di surat Zumar uh, tidak boleh kita putus asa dari ber bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar karena eh, ini masalah yang sangat penting sekali dan sering ya masalahnya ditanyakan eh, kepada eh, kita orang yang berbuat zina itu bagaimana kan gitu eh, bagaimana tobatnya tobatnya sering beristighfar dan dengan tobat nasuha ya <clears throat> Allah berfirman di surat uh, Az-Zumar ayat yang ke-53 Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim. Katakanlah ya ini kata Allah ya ibadi wahai hamba-hambaku ya alladzina asrafu ala anfusihim yang melampaui batas ya atas diri mereka la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ya innallaha innahu huwal ghafur rahim sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha uh, penyayang ya uh, jadi kalau misalkan uh, tidak uh, ditegakkan hukum rajam maka solusinya adalah bertobat dengan taubatan nasuha ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya uh, mudah-mudahan Allah ampuni nah Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih di via pesan singkat dari pendengar kita di Makassar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, adakah cara bertaubat bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua? Ya. Dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan tidak ada kesempatan lagi dia untuk minta maaf. Cara bertobat dari kedurhakaan terhadap kedua orang tua. uh Dan kedua orang tuanya sudah meninggal, uh sehingga tidak ada kesempatan bagi anak ini untuk uh, meminta maaf dan uh, minta keridhaan orang tuanya. Nah, ya. Anak yang durhaka kepada orang tua selama orang tuanya masih hidup, kemudian menyesal, ya, tahu bahwa dulu dia durhaka kepada orang tuanya, ya. Maka kembali ya seperti jawaban anak yang kepada yang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun ya dengan penuh eh, apa namanya penuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosanya agar Allah ampuni dosa-dosanya ya karena hukukul walidain dosa yang sangat besar dosa yang sangat besar karena hak orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa taala ya tetapi jangan putus asa juga dan putus asa. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua ya setelah orang tua meninggal. Setelah orang tua meninggal. Ya ada hak-haknya, hak orang tua. Insya Allah suatu saat kita akan bahas juga di, di tentang eh, hak-hak eh, orang tua ya. Hak-hak orang tua itu ya ketika sudah meninggal kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya dengan cara apa? Istighfar untuk orang tua kita. Istighfar untuk orang tua kita ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Ini cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada orang tua yang masuk yang derajatnya diangkat oleh Allah di surga, ya kan? diampuni dosanya, diangkat masuk surga kan, diangkat derajatnya. Eh, kata dia anak lekah. Eh, eh, eh, dari mana ini? Kan itu? Terus eh, kata Rasul eh, menceritakan tentang eh, kejadian itu ya, bistighfari waladika lak karena minta ampunan anakmu kepada untukmu ya ini menunjukkan bahwa orang tua itu ya ya bisa eh, apa namanya terangkat derajatnya ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa istighfar dari anak-anaknya ya Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua sudah tidak ada lagi, ya. Jadi kita belum nggak boleh eh, putus asa. Ya ini memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita. Kita banyak melakukan perbuatan yang baik, beramal soleh, dan kita tinggalkan maksiat. Artinya apa? Jadilah orang yang soleh. Jadi orang yang soleh. Karena apa? Amal usaha, amal ibadah kita itu akan kembali ke orang tua. Orang tua akan dapat pahalanya ya orang tua dapat pahalanya karena apa Rasul berkata inna auladakum min kasbikum sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil jerih usaha kalian hasil jerih usaha kalian ya jadi kalau Allah berfirman wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa alaysa lil insani illa ma sa'a seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia perbuat apa yang dia usahakan ya Nah, seseorang yang punya anak itu anak, anak, anak usaha dari dia. Ketika anaknya baik, anaknya soleh, dia taat kepada Allah, dia solatnya, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia berdakwah, dia melakukan hal-hal yang baik, eh, sodako dan seterusnya, itu pahala yang ngalir ke orang tuanya. Oleh karena itu yang bertanya, ya tidak eh, dan jangan putus asa dari masalah ini, ya jangan putus asa ya banyak lagi di antaranya juga cara berbakti kepada kedua orang tua seperti uh, ketika orang tua sudah tidak ada kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan orang tua kita ya kalau misalkan kita lihat orang tua kita nih uh, berbuat baik kepada si fulan waktu hidupnya suka ngasih kepada si fulan ini, suka berkunjung kepada si fulan ini, kasih duit kepada si fulan ini, ya, dan seterusnya. Kita pun harus melakukannya. Harus melakukannya. Kata Rasul bahwa bahkan Rasul berkata min abaril bir ya merupakan bakti yang paling besar ya di mana seorang anak itu menyambung wud abihi menyambung kerab, eh, kawan bapaknya sahabat bapaknya nah, ketika kita tahu oh bapak saya dekat sama fulan dekat sama keluarga fulan maka kita pun dekat dan baik sama keluarga itu bapak bapak dulu ngasih hadiah misalkan e, roti ya kesukaannya misalkan roti anu ya kita cari roti anu kita kasihkan ke keluarga itu si fulan itu ini adalah bakti yang sangat besar ya bagi anak untuk orang tuanya dan dan dan yang lain-lain dari bakti anak kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, jangan putus asa bagi kita-kita yang merasa belum bisa bakti kepada kedua orang tua, ya. Pertama, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas dosa ini, kemudian eh, lakukan hal-hal yang tadi eh, Anda sebutkan dari beberapa hak orang tua yang harus kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan nasihatnya demikian bagi yeah. Ya. uh, Bapak Tibi yang bertanya terkait dengan masalah ini. Kami angkat pertanyaan satu, lagi. Satu pesan singkat yeah. saja. Taib, dari pendengar kita Ibu Eva di Gunung Putri dan beberapa pertanyaan yang sama. Hmm. Mana yang lebih kita prioritaskan saat terutama kaum hmm. muslimah hmm. secara khusus uh, adanya seminar-seminar atau diskusi-diskusi yang membahas tentang permasalahan umat terkait kezaliman kaum kafir hmm. atau penguasa yang berbuat uh, kezaliman dan tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana hmm. disebutkan terkait dengan kisos dan lain sebagainya. Mm-hmm. Bukankah kita wajib menerapkan hukum Islam secara kafah? Mm-hmm. Uh, pembahasan-pembahasan seperti ini yang dibahas atau dikaji dalam sebuah seminar dan diskusi apakah memberikan kemaslahatan, mm-hmm. terutama bagi orang awam atau bagi seorang muslimah atau ada pembahasan yang lebih diprioritaskan? Mohon nasihat. Baik, para fiik. Uh, eh, pembahasan dalam Islam semuanya sangat penting. Ya, semua yang berkaitan dengan Islam sangat penting, ya baik di dalamnya tentang masalah kisos dan seterusnya, masalah hukum-hukum Islam ya yang belum diterapkan dan seterusnya ini sangat penting. Tetapi kita harus tahu ya bahwa kita umur di dunia ini kan pendek ya. Kemudian juga eh, kita juga harus tahu bahwa ilmu Islam itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Oleh karena itu kita harus tahu eh, kata ulama sih bilang rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat kepada seseorang yang tahu tentang kadar dirinya. Ya. Kita misalkan belum paham tentang tauhid, belajar tauhid. Ya, belajar akidah yang benar. Karena ini adalah dasar yang paling mendasar, ya. Ya. Dan ini sangat manfaat. Sangat manfaat. Juga tentang manhaj, metode cara memahami din Islam. Ini juga paling penting, ya paling penting karena berapa banyak orang yang belajar nuntut ilmu ya baca Quran baca Sunnah tapi menyimpang dia menyimpang coba lihat hadis pertama di Sahih Muslim itu dan hadis nomor ya, yang Yahya bin Ya'mar ya lihat uh, ulama mengambil faidahnya sangat luar biasa dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala saya baca kemarin uh, eh, taklik beliau tentang Sahih Muslim dan beliau menyebutkan bagaimana uh, uh, apa namanya orang yang semangat belajar agama tetapi manhatnya uh, eh, uh, eh, bisa terjadi kesesatan kan gitu karena apa metode cara beragamanya salah nah ini manhat harus lurus ya ini yang paling penting manhat uh, luruskan manhat dan metode beragama kita ya ya kesesatan yang muncul seperti penafian takdir Allah itu juga mereka orang yang di, dalam hadis tersebut adalah semangat belajar ilmu kan gitu ya jadi sekali lagi sekali lagi ya e, lihat diri kita butuh apa kan gitu butuh apa apalagi para wanita apalagi para e, wanita ya e, kita belajar yang belum kita tahu dulu ya e, akidah ya e, tauhidnya kemudian fikih-fikih yang fardu ainnya salat e, puasa ya eh, zakat kita ya kemudian kalau mau haji kita belajar haji yang benar ya mau umroh belajar umroh yang benar kemudian e, bermuamalah dengan suami hak-hak suami ini sangat penting ya kemudian eh, kita tidak eh, masalah kita baca-baca tentang masalah yang tadi ya masalah uh, apa hukum-hukum Islam yang tidak diterapkan, hukum Islam yang harus diterapkan dan seterusnya ya. Yang ini sangat maslahat buat kita semua ya. Uh, adapun seminar-seminar ya, juga kita lihat seminar-seminar uh, tentang apa ya kita harus lihat ya. Juga ketika diadakan seminarnya, apakah ada ikhtilat atau tidak, ya? Atau bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Karena kita semua misalkan ingin menegakkan Islam tapi ternyata caranya salah misalkan seminar Islam ingin memajukan Islam, ingin membela Islam. Tapi caranya bermaksiat kepada Allah. Karena anda lihat sebagian seminar campur baur laki-laki perempuan, ya laki-laki perempuan campur baur kemudian seterusnya ini Bagaimana menegakkan syariat Allah? Bagaimana? Sedangkan diri mereka sendiri belum bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, sekali lagi uh, kita harus mengetahui kadar eh, diri kita. Ini secara umum, jawabannya secara umum. Adapun apakah penting kita misalkan uh, membahas masalah itu penting?